Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila إلى wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizallahu taala. Setelah pembukaan yang kita sampaikan pada pertemuan pertama, maka pertemuan kedua ini kita akan membaca Al-Haqqul Awal, hak yang pertama dari haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-imanu bi nubuwatihi wa risalatihi sallallahu alaihi wasallam, mengimani kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, "Wa aslul huquqi wa ra'suha." Dan ini hak yang pertama ini adalah hak yang paling mendasar dan dia adalah yang menjadi pokok dari hak-hak Rasulullah SAW yang lain. Wa ahammuha wa awaluha. Dia adalah hak yang paling penting dan dia adalah hak yang pertama. Wa kullu ma ba'dahu fa far'un anhu, fa far'un anhu. Dan semua hak yang ada setelahnya yang akan disampaikan setelah ini nanti dia adalah merupakan cabang dari hak yang pertama ini. Jadi ini adalah hak yang yang ter, yang terpenting yang menjadi landasan bagi hak-hak Rasulullah SAW yang yang lain. Wa al imanu yantazimu thalathata umurin. Dan keimanan ini, keimanan terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW ini mencakup atau tersusun dari tiga perkara. Ya, mencakup dan ya ini terdiri dari tiga perkara yang harus kita imani. Awalan yang pertama adalah أن نبينا Muhammad بن Abdullah al القرشية al-Hashimiyyah sallallahu alaihi wasallam هو النبي rasul الصادق المصدوق Yang pertama, bahwa Nabi kita Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi disebut al-Qurashi karena beliau dari suku Quraisy, disebut sebagai Hashimi karena beliau termasuk keturunan dari Hashim. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah taala memberikan salawat dan salam kepada beliau bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyur rasulu adalah nabi dan sekaligus rasul. Ini yang harus kita imani. Ya, yang pertama, kita mengimani bahwa beliau adalah benar-benar nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. As-sadiqul masduku, beliau adalah orang yang jujur, yang benar. Al-masduku yang dibenarkan, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenarkan oleh orang-orang yang beriman. Fa inna Allah azza wa jalla لما أراد هداية خلقه بعد فترة من الرسل وانطماس من السبل بعث عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tatkala beliau tatkala Allah taala hendak memberikan hidayah kepada makhluknya kepada manusia ya ba'da fatratin minar rusuli setelah kekosongan masa dari para rasul ya setelah berlalunya para rasul sebelumnya dan kosong dari utusan-utusan Allah Ta'ala yang diutus ya wantimasin minas subul dan setelah terhapusnya jalan-jalan ini syariat-syariat Allah Ta'ala yang digunakan untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah Ta'ala terputusnya atau terhentinya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ini sudah tidak lagi ada ini apa namanya para rasul dan risalah yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam ya ba'atha 'abdahu maka Allah taala ketika hendak memberi hendak atau menginginkan untuk memberikan hidayah kepada makhluknya Allah taala mengutus hambanya wa rasulahu dan utusannya yaitu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadian wa mubasysyiran wa nadhira sebagai pemberi petunjuk sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan ya wada'iyan bi biiznihi dan sebagai penyeru pengajak umat manusia untuk kembali kepada Allah dengan izin Allah Azza wa Jal munira dan sebagai cahaya pelita yang menerangi jalannya umat manusia ya. sehingga umat manusia setelah dalam masa jahiliyah ya, masa jahiliyah di mana mereka banyak yang tersesat bahkan mayoritas manusia ketika itu tersesat dari jalan Allah Ta'ala karena masa kekosongan para rasul tadi, ya kan? Manusia banyak yang dalam kungkungan jahiliyah, ya. Kemudian Allah taala memberikan yakni hidayahnya melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangi jalan manusia. Faman lam yu'min bi wa risalatihi fa innahu kafirun billahi azza Maka barang siapa yang tidak beriman kepada kenabian beliau dan kerasulan beliau, maka orang tersebut kafir kepada Allah azza wajal. Ya. وهذا إجماع معلوم بالاضطرار بين بين جميع الأمة dan ini merupakan ijma kesepakatan yang telah diketahui secara pasti baina jami'il ummah di antara seluruh umat ini ya sehingga kita harus meyakini benar-benar yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah tanpa keraguan sama sekali Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَحِيرًا Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang kafir. Di sini Allah menyebutkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai orang yang kafir. Allah Taala mengatakan, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ Kami menyiapkan bagi orang-orang yang kafir sa'ira neraka yang menyala-nyala. Wa qala azza wa jal dan Allah azza wa jalla berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Rasul kepada umat manusia, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku itu adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya." Ya. Wasabata fi sahihi muslimin dan telah sah, telah valid di dalam sahih muslim anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qal bahwasanya beliau bersabda "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya yaitu Allah taala demi Allah taala la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati Yahudiyyun wala Nasraniyun ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار kata beliau tidaklah mendengar tentang aku seorang pun dari umat ini ini maksud dengan umat ini adalah umat ijabah ah, afwan umat dakwah umat dakwah umat yang hidup semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ya, itu disebut umat dakwah. Ya, siapapun yang mendengar tentang aku, ya, Yahudiun, wala Nasraniun, baik itu orang Yahudi ataupun Nasrani. Ya, summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, ya tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, jadi keimanan kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang wajib, tidak boleh ditawar-tawar. Orang yang sudah beriman kepada nabi-nabi terdahulu seperti orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi, ya, ketika dia masih hidup di zaman ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, maka keimanan terhadap nabi-nabi terdahulu itu tidaklah sah kecuali dengan mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kandungan yang pertama dari hak yang pertama yaitu mengimani kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kita akan lanjutkan pada kandungan yang kedua dan ketiga pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin